mempelajari, tentulah kita membutuhkan guru. Karena tidak mungkin kita dapat mempelajari sendiri, memahami sendiri, itu hanya terbatas kepada akal pikiran kita, kadang-kadang maksud dan tujuan tidak bisa, maka itu harus betul-betul mengguru. Karena itulah saudara-saudara, pada malam ini marilah kita masuki walaupun hanya beberapa tetes, hanya beberapa garis-garisnya kita menghadapi pengertian-pengertian tentang isi Al-Quran. Yaitu mengikuti tafsiran-tafsiran dan penjelasan-penjelasan ulama-ulama yang dahulu. Kalau kita sudah memasuki, di sana kita akan menemukan dua kalimat. Ada kata-kata at-tafsir dan ada kata-kata at-ta'wil. Jadi ada kata-kata at-tafsir. Tafsir ini adalah membuka dan menjelaskan pengertian-pengertian daripada kata-kata Al-Quran itu. Adapun takwil membuka, menjelaskan untuk menunjukkan kita kepada pengertian maksud daripada susunan kata yang dikandung oleh Al-Quran. Kedua-duanya ini tentu tidak boleh kita pahami langsung dengan akal pikiran kita, harus kita kembalikan kepada tertibnya. Bagaimana tertibnya? Menurut ahli-ahli tafsir, menurut ahli-ahli ilmu Quran, bahwa untuk mengetahui makna dan maksud dari Al-Quran itu, yaitu dengan Quran itu sendiri. Jadi untuk mengetahui tafsir Al-Quran ada dengan Quran sendiri. Karena kadang-kadang ada ayat dinamakan mujmal. Lalu di sana ada ayat bayan lebih terang. Sudah kasaran saja atau ndek kita dapat mengatakan kalau kita ketemu ada satu ayat fakku rokobah merdekakan budak budak apa sudah budak bisa dibuka ayat yang lain di sana ada ketentuan yang fakku mu mu'minah. Ini lebih jelas daripada ini. Fakku rokobah budak, budak bagaimana? Dibongkar ada yang oh ini fakku mu mina Berarti ini menjelaskan ayat ini. Mentakyatkan, mentaksuskan bahwa memerdekan budak, budak harus budak mu'min. Inilah contohnya. Jadi tidak ada begitu, apalagi lain-lain dari dengan Quran itu sendiri. Jadi untuk mengetahui tafsir Al-Quran dengan Quran itu sendiri. Karena Al-Quran fasir ba'du ba'dan ini. Nah, kalau sudah ada Quran itu tidak ada, baru sunnah Rasul. Rasulullah lah yang menyampaikan, yang menjelaskan. Jadi Rasulullah menjelaskan. Bagaimana daripada maksud Al-Quran? Kalau kita lihat, dalam Al-Quran ada perintah waatimu aqimus waatu zakata dan sebagainya. Tapi di Al-Quran tidak dijelaskan waatimu aqimus salat bagaimana caranya salat. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan, menjelaskan beginilah yang dimaksudkan tentang salat itu. Jadi Rasulullah ini yang menyampaikan, yang menjelaskan dengan sabdanya, dengan amal perbuatannya, dengan keterangannya, hingga para sahabat dapat mengetahui. Begitu juga saudara-saudara. Setelah selesai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bagi kita, andai kata kita tidak dapat mengetahui Bagaimana penjelasan Al-Quran dengan Quran sendiri. Bagaimana penjelasan Quran dengan sunnah Rasul. Kita kembali kepada keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan para sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita tidak mengetahui dan tidak tahu bagaimana penjelasan sahabat, barulah kembali kepada para tabi'in. Itulah caranya dan di dalam ulama-ulama mengumpulkan pengertian-pengertian dan penjelasan-penjelasan tentang isi daripada Al-Quran ini dahulu. Tapi saya katakan tadi, untuk kita sekarang ini, paling gampang, paling enak, karena kita sudah hanya tinggal kembali kepada tafsir-tafsir yang ada, yang sudah dikumpulkan dan disampaikan oleh ulama-ulama kepada kita. Kalau kita ingin sepindah lalu dengan ringkas mengetahui tafsiran-tafsiran Al-Quran dari beberapa kalimat, beberapa makna secara ringkas cukup kita mempelajari tafsir Jalalain dan Imam Jaludin Al-Mahalli dan Imam Jaludin as sayyub ini tafsir Jalalain. Bagaimana isinya? Mengetahui kalimat-kalimatnya, susunan, sekedar dan beberapa keringkesan-keringkesan pengertian-pengertian ini pertama kali. Jadi kita hanya kembali mempelajari ilmu, uh, mempelajari kitab yang sudah ada. Lalu kalau kita akan lebih meluas lagi, kita meningkat. Di sana ada tafsir yang masuk. Atau jalan itu sendiri kita teruskan untuk mempelajari tafsiran-tafsiran lagi, penjelasan-penjelasan lagi untuk penjelasan tafsir itu sendiri ada Al-Jamal, ada Al-Sawi. Nah, jadi inilah harus kita pelajari. Jadi kita mempelajari hal-hal demikian ini. Jadi kita untuk mengetahui dan mengerti bagaimana maksudnya itu. Apalagi Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu langsung diambil daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafsir Nabawi. Jadi kebanyakan dijelaskan. Nah, jadi saudara-saudara, bagi kita ini tadi sudah saya katakan harus benar-benar menghaturkan syukur, menghaturkan alhamdulillah, menghaturkan kata hormat kepada ulama-ulama dahulu yang mengumpulkan ilmu-ilmu itu yang sekarang sudah ada pada kita. Maka kita jangan lepas daripada kitab-kitab yang sudah diturun-temurunkan oleh ulama-ulama dahulu. Jadi kita tinggal kembali melihat, memahami apa mestinya. Nah, kuncinya ini untuk kita dapat memahami secara luas gampang, kuncinya harus kita mengetahui bahasa Arab. Karena kitab-kitab kesemuanya itu rata-rata digunakan dengan bahasa Arab. Maka tiap-tiap muslim harus mengetahui bahasa Arab. Karena al-lughatul Arabiyah ini bahasa Arab bukan bahasa melulu untuk orang Arab saja. Tetapi tiap-tiap muslim harus mengetahui bahasa Arab karena oleh Allah sudah dijadikan al-lughatul Islamiyah sudah. Lughatul wahdatul Islamiyah. Lughatul Quran dan hadis ini untuk semua. Jadi tiap-tiap muslim harus cinta kepada bahasa Arab ini. Harus mempelajari bahasa Arab ini. Harus mengetahui bahasa Arab ini karena alat untuk mengetahui Al-Qur'an di sini. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ta'allamul Arabiyyata wa nas." Pelajarilah bahasa Arab itu dan ajarkan kepada manusia. Apa sebab? Karena dengan bahasa inilah kita dapat membuka kitab-kitab itu, baru kita dapat mengetahui. Jadi langsung kita jalan mengguru dari guru kita dapat mempelajari dan mengikuti apa yang dalam isinya karena semua kita demikian karena itu anak-anak kita pun harus ditanam agar kita dapat mempelajari dan mengambil ilmu-ilmu yang sebenarnya karena dengan pengertian-pengertian ilmu-ilmu Al-Quran dengan pengertian-pengertian isi dari Al-Quran dengan pengertian-pengertian ilmu-ilmu agama Allah disitulah menjadi ukuran kekuatan iman seseorang. Disitulah menjadi ukuran kekuatan keislaman seseorang. Kuat atau tidak ini menurut ilmu yang ada padanya. Kalau orang itu mendalam dan lebih luas tentulah jiwa iman, jiwa Islamnya, dan takwanya akan meningkat. Maka itu kita lihat orang-orang yang sudah memperdalami ilmu-ilmu yang semacam itu hingga sampai meluas dalam beberapa sudutnya kita dapat mengetahui bagaimana tingkat-tingkat mereka itu bagaimanakah perjuangan mereka itu hingga timbullah imam-imam yang besar timbullah ulama-ulama yang besar Walaupun asal mulanya bukan daripada bangsa Arab. Kalau kita lihat Al-Ghazali, kalau kita lihat Abu Hanifah, asalnya toh bukan orang Arab. Tetapi karena sudah dijiwai oleh iman, dijiwai oleh Islam, dan dijiwai oleh Al-Lughatul Arabiyah, dijiwai oleh ilmu Quran, dijiwai oleh ilmu hadis, dijiwai oleh ilmu-ilmu syariat, bagaimana tingkat dan derajat Al-Imam Abu Hanifah. Nah, kita bisa tahu. Padahal Al-Imam Abu Hanifah seorang persi Tetapi karena sudah termasuk orang-orang yang memperdalami ilmu-ilmu itu dapat kita ketahui bagaimana tingkat dan jiwanya, terutama keislamannya. Sampai kalau kita ambil sifatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu bertemu dengan Al-Imam Ja'far bin Muhammad al sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Sering bertemu. Dengan Sayyidina Ja'far sering dikatakan, dikatakan terang-terang kalau keliru-keliru dikatakan.